ممكن الشيخ سيأخذ هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد يا أيها الإخوان الكرام Rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kemudahan kepada kita Untuk kita berkumpul Dalam rangka untuk kita mencari ilmu Dan semoga apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena mengharap wajah Allah dan juga Allah terima ini sebagai amal saleh. samping itu mungkin tatkala antum menjumpai ada hal-hal yang kurang khususnya dari diri ana dari sisi penterjemahan atau hal-hal yang lainnya ya mungkin ada hal-hal yang terasa sukar dan lain sebagainya maka Ana mengharap maklum dari antum karena memang ya, karena memang demikianlah keadaan yang ada pada kesempatan kali ini sehingga memang ada hal yang mungkin ya terasa cepat ataupun yang lainnya walaafu minkum dan kita juga mohon kepada Allah terhadap pelajaran-pelajaran yang akan datang semoga lebih mudah dipahami dan lebih mudah uh, di disesuaikan diri kita dengan keadaan di saat kita sekarang ini sedang belajar di hadapan ya, orang yang memang sesungguhnya ini bukan dari negeri kita dan ini adalah seorang ulama yang alim insyaallah taala dan semoga Allah menjaganya dan merupakan hal yang sesungguhnya jarang terjadi tapi kita mohon kepada Allah untuk Allah memudahkan kita untuk menyesuaikan diri dan bisa memaklumi dari segala apa yang mungkin kita rasakan dari hal-hal yang terasa sukar dari kita memahaminya. Falyatafaddal Syekh fi hadhihi al fursah tayyibah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. nabiyyihi al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amma ba'du. نحن لازلنا في دروسنا البيانية العملية ودرسنا اليوم في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا سيكون في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله Demikian yang diucapkan oleh Syekh Abdul Al-Riyani Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menyanjungnya Dalam kesempatan yang mulia ini kita masih membahas dan juga melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran praktek keseharian dan inilah insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي في ليلة البارحة الأدلة من السنة على مشروعية البيان العملي وأن ذلك له أصل في سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قام كما في البخاري وصلى على المنبر حتى يراه الصحابة وقال أيضا كما في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي Demikianlah tentang bentuk pengajaran yang bersifat praktek. Ini satu bentuk pengajaran yang memang sabit dari Alkitab Sunnah. Dan praktek-praktek yang demikian ini lebih memudahkan untuk kita memahami bagaimana cara Rasulullah saw di dalam mengerjakan amalan ibadah. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Imam Bukhari dan telah sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan praktek solatnya dengan beliau berdiri di atas mimbar. Seraya beliau menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah engkau sebagaimana engkau melihat prakteknya aku di dalam solat. بدء الدخول في <clears throat> الصلاة يقف المصلي العابد لربه جل وعلا مستقبلا للقبلة متوضئا متطهرا يبتغي وجه الله عز وجل بهذه العبادة المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم Pertama kali tatkala kita mau mengerjakan sholat, maka kita berdiri dalam keadaan tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan Allah dan juga dalam keadaan suci dan juga kita dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah serta menghadap ke kiblat. Dan inilah amalan salat. Kita mengharapkan dengan amalan ini semata-mata wajah Allah, yaitu sebuah amalan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan at-taslim. يقف مستحضرا أيضا لعظيم هذا المقام أنه بين يدي رب العالمين جل وعلا وأنه سيناجي ربه وخالقه سبحانه وتعالى dan dia tatkala berdiri hendak mengerjakan sholat harus betul-betul dalam keadaan hatinya hadir. Betul-betul dia merasa dirinya akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tatkala mau mengerjakan sholat ini dalam keadaan dia sedang berhadapan di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. فيكون على احسن حال من السكون ومن الادب ومن الخشوع قال الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون dan kita tatkala mau mengerjakan sholat harus betul-betul dalam keadaan penampilan yang rapih dan bagus serta kita juga dalam keadaan tenang. Inilah cara kita tatkala kita mau menghadap kepada Allah dengan amalan salat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman yaitu mereka yang di dalam solatnya dalam keadaan khusyuk. قبل دخول المصلي في صلاته وقبل أيضا الشروع في الصلاة يسن له أسواك أن يساك قبل الدخول إلى الصلاة فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة sebelum seseorang mengerjakan sholat, maka pertama yang harus dia lakukan adalah menggosok-gosok giginya dengan siwak. Yang demikian ini adalah merupakan amalan sunnah sebagaimana yang datang di dalam sahihain dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah yang artinya jikalau tidak memberatkan bagi umatku sungguh-sungguh akan aku perintahkan kepada mereka untuk menggosok-gosok giginya sebelum sholat. Setiap kali mau sholat. يقف المصلي في صلاته وفي وقفته أصابع قدميه إلى جهة القبلة وما بين رجليه يكون على حاله المعتاد فلا يقرب بين الرجلين ولا يباعد جدا بين الرجلين ولكن بمستواه cara berdiri tatkala kita mau mengerjakan sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, kedua telapak kaki kita dalam keadaan berdiri tegak dan lurus menghadap ke kiblat kedua telapak kaki kita. Dan caranya tatkala kita menaruh kedua telapak kaki kita di dalam menghadap kita di dalam sholat ke arah kiblat, tidak terlalu kita mendekatkan kedua kaki kita atau juga tidak terlalu membentangkan, tetapi sejajar lebarnya kedua telapak kaki kita yang menghadap kiblat tersebut dengan besarnya badan kita. بعض الناس إذا وقف في صلاته قارب جدا بين رجليه قارب جدا بين رجليه وهذا خلاف السنة Sebagian manusia tatkala mereka mengerjakan sholat di dalam berdiri, cara berdirinya adalah dengan cara menempelkan kedua telapak kakinya dan hukum cara orang yang mengerjakan sholat dengan cara demikian ini menyelisihi sunnah. وبعض الناس إذا وقف في صلاته باعد بين رجليه جدا وهذا خلاف السنة Demikian pula dari keadaan cara orang di dalam sholat tatkala dia meletakkan kedua telapak kakinya dengan cara sangat membentangkan kedua telapak kakinya. Dan yang demikian ini menyelisihi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعض الناس إذا وقف في صلاته فرج بين رجليه فجعل أصابع قدميه إلى اتجاه خارجي وهذا خلاف السنة Demikian pula cara berdiri yang salah yaitu seseorang tatkala meletakkan kedua telapak kakinya ujung daripada kedua telapak kakinya bersentuhan tetapi pangkal dari kedua telapak kakinya berdekatan tetapi ujung kakinya keluar tidak menghadap ke arah kiblat dan yang demikian ini menyelisih dari petunjuk Rasulullah SAW di dalam mengerjakan salat. وبعض الناس إذا وقف في صلاته انحرف بقدميه وجعل اتجاه أصابع القدمين إلى الداخل وحرف وبعد بين العقبين وهذا خلاف السنة Demikian pula cara yang dilakukan oleh sebagian manusia tatkala meletakkan kedua telapak kakinya di dalam dia menghadap ke kiblat, dia memasukkan kedua ujung kakinya sehingga cara yang demikian ini adalah termasuk bentuk cara yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والسنة للمصلي أن يقف وقفته المعتادة وأن يباعد بين رجليه كما في وقفته المعتادة المناسبة لجسمه Cara berdiri yang benar tatkala seorang ingin mengerjakan sholat dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia letakkan kedua telapak kakinya selebar badan dia dengan cara berdiri yang lurus فإنه إذا وقف وقفته المعتادة استطاع أن يدخل في الصف ويكون في الصف وعندئذ يتقارب مع أخيه المصلي عن يساره وعن يمينه فيلصق عندئذ عقبه بعقب أخيه وعندئذ كتفه بكتف أخيه من عن يمينه ومن عن شماله dengan cara berdiri yang benar seperti tadi yang kita telah jelaskan ini memberikan faidah kepada kita untuk memum untuk memungkinkan orang masuk ke dalam soft di dalam kita solat baik dari arah sebelah kanan kita ataukah sebelah kiri kita. Dan ini memungkinkan lagi untuk saling mendekatkan baik di antara ujung tangan kita yang disebut dengan katif dan juga dengan katif sebelah kiri kita dengan orang lain. Demikian juga kedua mata kaki kita pun akan bersentuhan dengan orang yang berada di sebelah kanan kita ataupun sebelah kiri kita. Amma idza ba'ada baina rijlaihi jiddan rubbama alsaqa aqibahu بعقب أخيه لكنه عندئذ يتباعدان من جهة الكتف Dalam praktek yang salah, tatkala seseorang berdiri dengan kaki yang demikian lebar, maka yang terjadi adalah kedua mata kaki kita akan bersentuhan dengan orang yang di sebelah kanan kita ataupun sebelah kiri kita. Tetapi badan kita akan berjauhan dan tidak bersentuhan. <laughs> وأيضا إذا قارب بين قدميه ربما ألصق الكتف بكتف أخيه والمنكب بالمنكب لكنه عندئذ لا يلصق العقب بعقب أخيه من جهة القدم Sekarang sebaliknya, tatkala seseorang berdiri dengan kaki yang sangat sempit, maka yang akan terjadi antara pundak dengan pundak akan saling bersentuhan. Adapun kaki dengan kaki akan saling berjauhan. فانظر مثلا إلى هذا الحال عند أن يكون بين الرجلين على جسم الشخص المصلي المعتاد فإنه عندئذ يتمكن أن يلصق العقب بالعقب والمنكب بالمنكب Sekarang kita perhatikan cara praktek berdiri yang benar. Kita lihat antara mata kaki bertemu dengan mata kaki saudaranya yang berada di sampingnya di dalam sholat. Demikian pula antara bahu dengan bahu orang yang sholat di sebelah kanannya ataupun sebelah kirinya. أما إذا قارب كل منهم بين قدميه فعندئذ ستصل ستحصل فرجة بين al-arjul. Sekarang kalau kita lihat apabila misalnya apabila misalnya disempitkan kedua telapak kakinya maka akan kita lihat lobang maka kita akan lihat lobang di antara kaki-kaki tatkala mau mengerjakan sholat وأيضا إذا باعد بين الرجلين فعندئذ سيحصل تباعد بين الكتفين Demikian pula kita lihat contohnya. Tatkala dia berdiri dengan kaki yang sangat lebar, maka akan kita lihat bentuk antara pundak dengan pundak saudaranya yang sedang sholat akan saling berjauhan. إذن بارك الله فيكم إذا دخل المصلي إلى صلاته يقف وقفته المعتادة Disimpulkan dari penjelasan ini, maka tatkala seseorang ingin mengerjakan sholat, maka hendaklah dia berdiri dengan cara berdiri yang benar. بعد هذه الوقفة التي بيناها للمصلي يرفع المصلي يديه ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر Pada tahapan yang kedua, di dalam praktek cara sifat sholat Nabi, yaitu cara bagaimana seorang yang sedang sholat mengangkat kedua telapak tangannya dengan mengucapkan Allahu Akbar. عند رفع المصلي ليديه فإنه عندئذ يرفع يديه بهذه الصورة الأصابع إلى أعلى بطون الكف إلى الأمام Sekarang kita lihat bentuk dan prakteknya. tatkala kita mau mengangkat kedua telapak kedua tangan kita untuk takbiratul ihram caranya adalah kita mengangkatnya seperti ini yaitu dengan jari-jari tidak saling menempel sementara perut daripada kedua telapak kaki kita agak maju ke depan gila ya perut telapak tangan ah maka telapak tangan kita ini agak maju ke depan. Perut telapak tangan maksudnya. Lebut. وبالنسبة لمستوى ارتفاع الأيدي والأكف فإنها تكون بمستوى الأذنين أو بمستوى المنكبين فيقول هكذا أو hakada bagaimanakah tinggi yang harus dilakukan oleh orang yang mau bertakbir rotul ihram di dalam mengangkat tangannya. Maka di sini ada dua cara. Yang pertama dia mengangkat kedua tangannya tersebut selurus dengan bahunya. Dan cara yang kedua adalah selurus dengan ujung telinganya. Baru dia mengucapkan eh, sebelum dia mengucapkan maksudnya takbir. Qabla ayakul hakadha. فهذا الرفع لليدين يقال حين تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام Cara kita mengangkat kedua tangan kita yaitu tatkala kita sambil mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian cara yang kedua sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram. Cara yang ketiga adalah setelah kita mengucapkan takbiratul ihram. هذه الصور الثلاث كلها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا فعل المصلي بأي كيفية فكل ذلك هو متأسي مقتدي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام Tiga, cara mengangkat tangan tersebut semuanya ثابت dalilnya dari Alkitab والسنه sunnah. Maka apabila kita mempraktekkan salah satu di antara tiga cara kita di dalam mengangkat tangan tersebut di dalam takbiratul ihram, semuanya ini mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعض الناس يخطئ في رفع يديه عند التكبير فلربما رفع يديه بهذه الصفة قائلا الله أكبر وهذا خطأ وهو خلاف السنة sebagian manusia di dalam cara dia mengangkat kedua telapak tangannya dia sambil memegang ujung kedua telinganya yang demikian itu cara praktek yang demikian itu adalah salah dan menyelisihi sunnah. Sambil memegang kedua ujung telinganya. Kemudian takbir. Ini menyelisih sunnah. وبعض الناس أيضا يخطئ إذا دخل في صلاته عند رفع اليدين فيرفعهما بهذه الصورة وهذا خلاف السنة Demikian juga cara mengangkat sunnah yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan bentuk dan contoh seperti yang telah dicontohkan tadi, yang demikian ini salah dan menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. بعد تكبيرة الإحرام يضع المصلي يده اليمنى ala yadihi ala sadrihi. Sekarang praktek berikutnya setelah kita mengangkat kedua tangan kita untuk takbiratul ihram, bagaimanakah caranya kita meletakkan kedua telapak tangan kita setelah takbiratul ihram? Walahu halatan. Al-halatul ula an yada'a wad'an اليد اليمنى على اليد اليسرى والرسغ والساعد بهذه الصورة cara kita meletakkan kedua tangan kita di dada ada dua cara. Yang pertama dengan cara kita membentangkan kedua membentangkan kedua telapak tangan kita dan kemudian kita meletakkan pada pergelangan tangan sebagaimana yang dipraktekkan. Sebagaimana yang dicontohkan. وله أيضا في الصورة الأخرى أن يقبض بيده اليمنى يده اليسرى بهذه الصورة Bentuk cara yang kedua dari cara kita meletakkan tangan kita di atas dada dengan cara kita menggenggam tangan kiri kita dengan tangan kanan dengan bentuk sebagaimana yang dicontohkan. بعض الناس يخطئ بالنسبة للضم في الصلاة فلربما وضع اليد اليمنى على اليسرى وقبض بيده اليمنى على المرفق الأيسر بهذه الصورة وهذا خطأ خلاف السنة Dan sebagian manusia cara meletakkan kedua tangannya di dada dengan cara dia memegang sikunya dengan cara tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas sebagaimana yang dicontohkan dan yang demikian ini menyelisih sunnah. وبعض الناس أيضا يخطئ فبعد تكبيرة الإحرام لا يضع يده اليمنى على اليسرى ولكنه يرسلها إرسالا ولا يضم يده اليمنى على اليسرى وهذا خلاف السنة demikian pula dari praktek yang manusia terjatuh pada kekeliruan setelah takbiratul ihram dia tidak menggabungkan antara tangan kirinya dengan tangan kanannya di atas dadanya tetapi dia meluruskan dengan betul-betul meluruskan ke arah bawah dan yang demikian ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث الضم على الضم ولم يثبت عنه حديث واحد في إرسال يديه في الصلاة hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara meletakkan kedua telapak ta kedua tangan kita di dada di dalam salat hadisnya sangat banyak sekali dan hadis-hadis tersebut memang sabit dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun praktek tatkala setelah takbiratul ihram kemudian meluruskan kedua tangannya ke bawah dan tidak menggabungkannya dan meletakkannya di dada, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang amalan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعد تكبيرة الإحرام عندئذ يشرع المصلي بدعاء وأذكار الاستفتاح Setelah selesai di dalam cara kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram dan juga cara bagaimana kita meletakkan tangan dan menggabungkannya dan kita letakkan di dada, maka kita mulai membaca doa sebelum kita mengerjakan membaca doa di dalam salat. بعض الناس يخطئ فيدعو بدعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام ثم يكبر وهذا خلاف السنة فإن دعاء الاستفتاح لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام Sebagian manusia salah. Mereka membaca doa istiftah sebelum takbiratul ihram. Mereka membaca takbiratul ihram kemudian selesai, setelah itu baru takbir. Yang demikian ini menyelisih sunnah. أدعية الاستفتاح كثيرة لكن لا يشرع له أن يذكرها كلها في صلاة واحدة وإنما السنة أن يذكر هذا الذكر رقم واحد في صلاة والثاني في صلاة أخرى والثالث في صلاة أخرى فلا يجمع أذكار الاستفتاح كلها في صلاة واحدة doa istiftah yang ada di dalam hadis yang sahih sangat banyak sekali. Adapun tatkala kita menggabungkan seluruh dari doa-doa yang ada di dalam sunnah tentang doa istiftah dalam satu solat ini tidak dibenarkan secara sunnah. Jadi prakteknya kita tatkala membaca doa istiftah dalam satu sholat kita pilih satu dari doa istiftah. Kemudian pada sholat yang kedua kita pilih dengan doa istiftah yang lainnya. Kemudian pada sholat yang lainnya kita pilih juga dengan doa istiftah selain dari selainnya yang sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tatkala mereka menggabungkan di antara sekian banyak doa-doa istiftah dalam satu sholat, ini menyelisih sunnah. بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ المصلي بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم Setelah seorang yang sholat membaca doa istiftah, dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. بعد الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم يشرع المصلي بقراءة سورة الفاتحة Setelah orang yang sholat membaca isti'adah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan dan gangguan syaitan yang terkutuk, setelah itu dia membaca surah Al-Fatihah. إذا كان المصلي يصلي إماما بالناس في صلاة جهرية فالسنة أن يسر بالبسملة وأن يجهر بالحمدلة وبقية الفاتحة Dan apabila orang yang sedang mengerjakan sholat, kemudian dia berposisi sebagai imam, maka yang sesuai dengan sunnah, pada sholat jahriyah, dia melirihkan dan tidak mengeraskan sur, tidak dan tidak mengeraskan bacaan basmalah. Kemudian dia mengeraskan dan menjahirkan alhamdulillah sampai pada ayat-ayat setelahnya. Fasunnatu في القراءة في الجهرية الإسرار بالبسملة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث واحد بالجهر بالبسملة yang sesuai dengan sunnah tatkala seseorang menjadi imam di dalam solat maka dia melirihkan bacaan basmalahnya dan tidak ada satu hadis pun yang sabit yang memang betul betul datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca basmalah dia mengeraskannya. بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة يقول المصلي آمين Setelah selesai seorang yang sedang mengerjakan sholat dari bacaan surat Al-Fatihah, maka dia mengucapkan amin. al-mu'tammu وهكذا المؤتم بالإمام في الصلاة الجهرية بعد فراغ الإمام من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه يقول مع إمامه wujuban amin demikian bagi orang yang sholat dalam keadaan makmum dia juga harus mengucapkan amin yaitu tatkala imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bersamaan dengan imam mengucapkan amin Kemudian makmum juga mengucapkan amin. Yang demikian ini hukumnya adalah wajib. Kalimatu amin maknanya Allahumma istajib. Makna dari doa kita mengucapkan amin maknanya adalah ya Allah kabulkanlah لأن سورة الفاتحة قسم أول بها ثناء على الله وقسم آخر به دعاء ومناجاة لله جل وعلا وهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين karena Di dalam bacaan surat Al-Fatihah ada dua bagian. Satu bagian yang pertama terkandung padanya pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada bagian yang kedua dari surat Al-Fatihah terdapat padanya doa yaitu pada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian kita tutup dengan ucapan amin yang maknanya adalah ya Allah kabulkanlah permintaan dan doa kami. بعد الفراغ من الفاتحة يقرأ المصلي سورة أو جزءا من سورة بعد الفاتحة. Setelah seorang yang dalam keadaan sholat selesai membaca surat Al-Fatihah, maka dia mulai membaca satu suratan dari Al-Quran atau bagian dari surat yang ada di dalam Al-Quran. فيقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن هذا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أما في الركعة الثالثة والركعة الرابعة فلا يقرأ في الصلاة شيئا مع سورة الفاتحة يكتفي بسورة الفاتحة tatkala seseorang di dalam rokaat yang pertama maka disertakan padanya setelah dia membaca surat Al-Fatihah, dia sertakan bagian atau sebahagian dari suratan dalam Al-Quran. Demikian pula pada rokaat yang kedua, dia sertakan pula setelah membaca surat Al-Fatihah, sebahagian dari ayat Al-Quran. Adapun pada rokaat yang ketiga dan juga keempat, maka tidak ada sebahagian pun dari bacaan tetapi kita hanya cukupkan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah fi kulli rak'atin rukunun min arkani salah. Amma ziyada Al-Fatihah fasunnatun ala sahih min aqwali ahli ilm. Bacaan surat Al-Fatihah di setiap rakaat hukumnya adalah ruknun min arkanis sholah. Rukun dari rukun-rukunnya sholat. Adapun tambahan suratan setelah surat Al-Fatihah ini hukumnya adalah sunnah saja. Maknanya mustahab menurut pendapat yang dibenarkan. بعد القراءة في الصلاة يكبر المصلي رافعا يديه بنفس الصفة في تكبيرة الإحرام ثم يركع قائلا الله أكبر Setelah selesai dari membaca surat Al-Fatihah dan juga suratan yang lainnya, maka kemudian orang yang sholat mengangkat kedua tangannya seperti cara tatkala dia bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. بعد ذلك يركع فيضع يديه كفيه على ركبتيه Kemudian setelah itu dia ruku' dengan cara dia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. أثناء الركوع فإن المصلي لا يقعي برأسه إلى أسفل ولا يرفعه إلى أعلى ولكن بين ذلك Cara rukuk yang benar yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan cara kepala tidak didongakan ke bawah. Demikian pula bukan dengan cara kepala didongakan ke atas. Tetapi di antara keduanya. Zahru al musallim athna ar-ruku'i yakunu mustawiyan wa yushir zahrahu فلو أن ماء أو كوب ماء كان على ظهره لاستقر cara ruku yang benar di dalam amalan ruku punggungnya dalam keadaan betul-betul rata sampai digambarkan untuk menunjukkan cara meletakkan punggungnya di dalam ruku tatkala misalnya ditaruh satu gelas air niscaya gelas itu tidak akan jatuh بعض الناس يخطئ فإذا ركع جعل رأسه منحنيا إلى أسفل وهكذا ظهره وهذا خلاف السنة sebagian manusia di dalam cara ruku dengan cara dia menongakkan kepalanya dan juga punggungnya ke bawah. Yang demikian ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعض الناس أيضا يخطئ فأثناء الركوع ربما جعل ظهره مرتفعا ورأسه إلى أعلى وهذا خلاف السنة Sebagian manusia juga ada yang mempraktekkan ruku dengan cara punggungnya dan juga kepalanya Didongakan ke atas. Dan yang demikian ini juga menyelisihi dari petunjuk tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku'. sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh Syekh. Juga sebagaimana yang dicontohkan oleh Akhal Fadil. أثناء الركوع المصلي يعظم الله عز وجل متبعا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعظم الله بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأذكار في الركوع dan dalam posisi kita ruku kita memperbanyak doa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan doa-doa di dalam ruku yaitu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang thabit yang memang betul datangnya dari dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أذكار الركوع كثيرة المصلي في ركوعه لا يجمع الأذكار كلها في ركوع واحد ولكن ينوع الأذكار في ركوعه فتارة يذكر هذا الذكر في ركوع وتارة يذكر ذكرا آخر في ركوع آخر doa-doa di dalam ruku' yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali dan tidak dibenarkan tatkala seseorang ruko membaca seluruh doa-doa yang ada dari sunnah dari doa-doa dari doa-doa ruko akan tetapi yang benar adalah pada sholat ini dia menggunakan dengan salah satu di antara doa ruku yang sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan pada solat berikutnya ataupun pada ruku berikutnya ataupun pada ruku kali yang lainnya dengan doa dari ruku yang lainnya pula. بعد الركوع يرفع المصلي ظهره قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد Setelah seseorang yang sholat ruku dan membaca doa ruku, maka kemudian dia mengangkat punggungnya sambil mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. حين الرفع للمصلي من السنة أن يرفع يديه كما تقدم في الصور الأولى فإذا رفع من الركوع فإنه عندئذ يرفع يديه بنفس الصفة التي بيناها Cara seseorang bangkit dari ruku yang sesuai dengan sunnah di dalam mengangkat kedua tangannya caranya seperti yang telah digambarkan tatkala seseorang mengangkat tangan pada takbiratul ihram dengan sifat yang sama. Sami Allah. Rabbana Rabbana lakal hamd. Hina raf'i min ar-ruku' yadhkuru fayaqul sami Allahu liman hamida. Hina raf'i min ruku وبعد الاعتدال قائما يقول ربنا ولك الحمد Cara membaca doa. Sami Allahu liman hamidah. Tatkala seseorang bangkit dari ruku, caranya pada proses bangkitnya dia dari ruku menuju berdiri tegak, dia ucapkan Sami Allahu liman. Kemudian kemudian setelah berdiri tegak, baru orang yang sholat mengucapkan Rabbana walakal hamdu. إذا رفع المصلي ظهره من الركوع فيجب عليه أن يعود لحالته الأولى من الاعتدال قائما والاستواء قائما فيرجع كل فقار من ظهره إلى محله cara kita berdiri setelah bangkit dari ruko seperti cara pertama. Kita berdiri tegak dengan kedua telapak kaki yang lurus, tidak terlalu dibentangkan dan juga tidak terlalu disempitkan, tetapi lurus dengan besarnya badan kita. Dan dalam prosesi i'tidal yang demikian ini sampai organ-organ tubuh kembali pada posisinya masing-masing. بعض الناس يخطئ فإذا رفع من الركوع فإنه لا يستوي قائما وإنما يرفع رفعا قاصرا ثم يخر ساجدا وهذا حرام لا يجوز وركوع لا يصح ولا أيضا تصح به الصلاة ada sebagian manusia salah di dalam berdiri dari rukuk. Dia tatkala berdiri tidak dengan berdiri yang sempurna, tetapi dengan berdiri yang masih kurang tegak. Yang demikian ini cara rukuknya tidak sah. Dan yang demikian ini haram. Tetapi hukum sholatnya tetap dalam keadaan sah. Sholatnya loh As-salatu yasih ya syekh. Ah, dan juga solatnya dalam keadaan tidak sah. Walafu minkum. فالركوع لا بد فيه من الطمأنينة والرفع من الركوع لا بد فيه من الاستواء قائما Cara kita ruku harus adanya tumak ninah. Yaitu kita diam sejenak. Kemudian tatkala kita bangkit dari ruku dan berdiri dalam keadaan kita betul-betul tegak berdiri. فكما أن الركوع لا يصح إلا بالطمأنينة كذلك الرفع من الركوع لا يصح إلا بالاستواء قائما والاستواء معتدلا Demikian pula tatkala seseorang ruku dalam keadaan tidak tumak ninah, maka rukuknya tidak sah. Demikian pula tatkala dia bangkit dari ruku, kemudian berdiri dalam keadaan tidak betul-betul berdiri dan kakinya tidak dalam keadaan lurus, maka demikian pula hukum berdirinya ini juga tidak sah. حين الرفع من الركوع يقول المصلي سمع الله لمن حمده معنى ذلك اللهم استجب لمن يحمدك يا رب tatkala seseorang bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah artinya Allahu yastajib ya Allah kabulkanlah jawablah dari orang-orang yang memujimu ثم بعد ذلك المصلي يحمد الله عز وجل في صلاته بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام Kemudian setelah itu seseorang yang yang sholat tadi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang memang thabit datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد بعد الرفع من الركوع له صيغ منها ربنا لك الحمد Bentuk konteks ucapan alhamdu yaitu pujian di antaranya adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu tanpa wawu. وأيضا يصح بإضافة الواو ربنا ولك الحمد Demikian pula sah tatkala seseorang mengucapkan alhamd dengan menggabungkan wawu yaitu Rabbana walakal hamdu. وأيضا ثبت إضافة اللهم للجملتين الماضيتين فتقول اللهم ربنا لك الحمد وتقول اللهم ربنا ولك الحمد فهذه أربعة ألفاظ Demikian pula Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu kita gandengkan pula dengan Allahumma sehingga boleh kita mengucapkan dengan Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana lakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu dengan empat sifat. هنالك أذكار بعد الرفع من الركوع وزيادات منها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أذكار الصلوات مذكورة في كتب الأذكار والأدعية وهكذا للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كتاب نفيس بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجاوز لا تجاوز Demikianlah ada tambahan dari zikir-zikir yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani sebagai kitab yang demikian berharga dan kita bisa melihat tambahan-tambahan daripada zikir-zikir yang ada di dalam masalah ini di dalam kitab tersebut. إن شاء الله جل وعلا إلى هنا نقف في درسنا في البيان العملي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبقي مجال بارك الله فيكم للأسئلة إذا بعد خارج أنا أو أنا أقرأ هذه أو كيف أو طيب. بارك الله فيكم يا شيخ الأسئلة الآن أو جزاكم الله خيرا